Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rame, kalau dia kumpul rame ya, ada ada palura parusan ibu melampang ya ibu mulia lah paling gampang dia mah. Arahnya terbak saya daripada keluar. Saya kata ibu-ibu kalau udah terusah diundang satu-satu, undang lima salim jebrelot, iya kan ya? Karena orang laki diundang satu-satu, kadang-kadang tidak datang juga. Apa yang diundang? Di, Tapi kalau ibu-ibu majelis salim nggak diundang juga yang saya hormati Ketua DKM kita Bapak Ustaz Wahyu Kamarudin dan juga Ustaz Bapak Kiai Haji Nasuha Bapak Bapak saudara-saudara orang-orang tua saya semuanya grup Pasidah dan grup Baca Selamat ibu-ibu pimpinan majelis salim semuanya baik yang duduknya silat maupun yang pada gelonjol ada yang belanja lah kalau ibu-ibu senengnya duduk di pinggir salim, boleh lonjor. Kalau bapak-bapak di lonjong nggak ada jarang yang lonjor. nah. Biar kata apa juga sila aja kuat kuatin nah sila Kalau ibu-ibu dalam Al-Quran Muhammad kita pukul, kita pegang, kita kepentingan, kita eliminasi. yang tidak membolehkan itu Tuhan saja Allah tetapi kalau Bapak Ibu mau merayakan Natal silahkan kami akan jaga keamanan itu namanya kita saling oleh itu sebagai orang Islam karena untuk menjadi satu saudara sebangsa dan setanah pulang ke rumah pamanku. Assalamualaikum Waalaikumsalam Paman Iya cing Orang sini kali ya Paman Iya cing Gracias. sudah begitu sambil makan di dapur ibu tanya pacar kamu sih tanya aja sama orangnya nah kamu aja tanya aja sama orang nah nama kamu siapa anda kenalkan saya Henry siapa namanya Henry Lupa nama itu sekali Lalu sekalian yang saya hormati udah suruh makan dagangannya apa-apa lagi tak berenangnya mau doakan nggak berani ibunya tanya eh pas sudah di dapur ibunya tanya eh, itu temen kerja apa iya pak temen kerja tapi ikutnya agamanya lagi sekarang jaga-jaga yang lain jangan kredit sudi aja yang penting agamanya is kalau ada anak yang bawa calonnya ibu sekalian berlayar agama harus orang tua bisa berkata karena ibu itu ukurannya bukan dunia orang tapi sampai ke negeri akhir شئت وما Uhud, perang Siffin, macam-macam perang itu sekalian. Tetapi perang yang diperintahkan oleh Allah, bisa fi Perang yang mereka di jalan Allah. Kenapa disuruh perangi? Alladzina yuqatilunakum karena mereka perangi kafir. Masa kita diam aja di tempat tempelin tumpah tangan kita, kita diam aja. Kalau suruh oh, pelari ikut tarian tampar kuping kanan kasih kuping kiri Islam mana ditampar kuping kanan dan ya, boleh sekalian mau nampar kuping kiri lu boleh coba coba gua beri jelas nenek-nenek jangan dibunuh anak kecil jangan dimatiin dilihat di Syria di Australia dibom habis nenek-nenek mati anak kecil mati ya Allah ibu sekalian ini tidak ada etika yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa yang berani mereka adalah orang-orang yang tidak percaya alamu karena ada mereka-mereka di belakang-belakang orang sini itu siapa di belakang mereka orang yang tidak percaya oleh sebab itu ini salah satunya saya dapat ke semua ibu sekalian yang pertama harus kita tegas sekali la ilaha illallah sampai kita mati la ilaha